Hadisnya disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Asma radhiyallahu taala anha putri orang yang terbaik umat ini setelah nabinya putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu putrinya seorang khalifah khalifah pertama dari khulafa ar menceritakan tentang rumah tangganya katanya Asma radhiyallahu taala anha tazawwajani az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghaira farasih Aku dinikahi oleh Zubair Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu salah seorang hawari orang yang sangat mulia yang punya kedudukan yang, yang sangat tinggi dalam Islam termasuk sahabat-sahabat yang terkemuka di kalangan sahabat-sahabat yang ada dinikahi oleh sosok laki-laki yang mulia Katanya Asma Zubair tidak memiliki apa-apa Tidak memiliki harta Tidak memiliki budak Wala syaih Tidak punya apa-apa Gaira farasih Kecuali kudanya Fakuntu u'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuh maka saya katanya Asma yang memberi makan kudanya Yang mengurusi segala keperluan kudanya Wadukun nawa linawihihi Dan saya juga menumbuk biji-bijian Untuk Nabihihi Nabih itu onta yang biasa digunakan untuk mengambil air hanya punya kuda dan punya onta. Yang mengurusi kuda, yang mengurusi kudanya Zubair, Asma. Yang ngasih makan kudanya, Asma. Yang mengurus segala sesuatunya, Asma. Juga menumbuk biji-bijian untuk makannya onta. Onta yang digunakan untuk mengambil air. Wa alifuhu, aku juga yang memberi makan onta tadi wa astaqil ma wa akhruzu ghurbahu aku pula yang mengambil air aku pula yang menjahit timba untuk mengambil air dijahit supaya rapat tidak bocor wa ajin aku pula yang mengadoni tepung untuk membuat roti Walam akun uhsin akhbuz. Padahal saya tidak pandai membuat khubus, membuat roti. Fakana yakhbuzu jaratun li minal ansar. Sehingga ada beberapa tetangga-tetangga aku, tetangga wanitaku dari kalangan ansar yang membantu aku membuat khubus, membuat roti. Wa kunna niswata sidqin. Mereka betul-betul wanita, wanita yang tulus, yang jujur memuji nisa ansar wa kuntu angkulun nawa min ardi zubair aku juga yang memindahkan yang memikul biji-bijian dari tanahnya Zubair wahiyallati aqta'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tanah yang dipetak diperuntukkan oleh Zubair untuk uh, oleh Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si thuluthai farsakh. Jaraknya itu 3 per 4 farsakh. Cukup jauh ya ikhwan. Satu farsakh sekian kilometer. Ini sepertiganya. Fajitu yauma wan nawa ala ra'si. Suatu hari saya datang dalam keadaan aku sudah memikul biji-bijian di atas kepalaku. Ya, biasanya perempuan ya, bawa gini. Falakiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafar min ashabi. Tiba-tiba ada Rasul berpapasan dengan aku. Bersama beliau ada sejumlah sahabatnya. Fada'ani Rasul memanggil aku. Thumma qala Rasul mengatakan ikh ikh sini sini sini. Liyahmilani khalfah supaya Rasul bisa menaikkan aku di belakangnya, di atas kendaraannya. Supaya jangan jalan naik kendaraan Rasul yang di depannya. Fastahyaitu anni asiru ma'ar Maka saya pun malu, sangat malu berjalan bersama dengan kaum laki-laki. Wa dzakartu Zubair wa ghairatah. Saya pun teringat Zubair, teringat suamiku dan bagaimana cemburunya dia. Wakana min aghyarin nas. Zubair laki-laki yang paling pencemburu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu. Rasul pun akhirnya tahu saya malu berjalan bersama dengan kaum laki-laki. Famadha. Rasul pun berlalu. Fajitu ila Zubairi faqultu saya pun datang ke Zubair kepada suamiku, saya melaporkan kepada dia, lakiyani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa wa ma'ahu nafar min ashabi fa anakha li arkaba ma'ahu. Fastahyaitu wa araftu ghairatak. Saya temui Zubair, suamiku. Saya sampaikan kepada dia, tadi barusan Rasulullah SAW menjumpai aku, melewati aku, berpapasan dengan aku. Dalam keadaan di kepalaku ada biji-bijian dari tanahmu. Bersama dengan Rasul sejumlah orang para sahabatnya. Beliau pun menambatkan ontanya atau kudanya supaya aku menaikinya. Tapi saya malu dan saya ingat tahu betul bagaimana cemburunya kamu. Fakala berkata Zubair wallahi lahamlukin nawa kana syadda min rukubiki ma'ah. Sungguh demi Allah dirimu wahai istriku memikul biji-bijian di atas kepalamu itu lebih membuat saya sangat-sangat cemburu daripada engkau dibandingkan engkau naik naik di atas kendaraannya Rasulullah SAW. Tapi gimana lagi yang hanya bisa membawa biji-bijian? Ya hanya kamu. Mestinya aku, mestinya aku yang memikul biji-bijian tadi. Saya lebih cemburu ketika kamu keluar dari rumah menuju ke tanahku, memetik biji mengambil biji-biji hasil panennya kamu bawa ke rumah aku lebih cemburu dibandingkan engkau menaiki kendaraannya Rasulullah SAW gimana lagi nggak ada siapa-siapa gitu. Qalat berkata Asma radhiyallahu taala anha hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dzalika bi khatim hingga semenjak itu setelah itu Abu Bakar Siddiq ayahku mengirimkan untukku seorang khadim seorang pembantu fakafatni siyasatal faras maka pembantu tadi pun mencukupi aku dari mengurusi kuda-kuda Zubair faka'annama a'taqadi sungguh seolah-olah Abu Bakar Siddiq membebaskan aku dari perbudakan bebas tidak lagi ngurusi kudanya Zubair muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim Masya Allah dalam riwayat ini di dalamnya banyak darsun azim, pelajaran yang begitu besar, begitu mulia, begitu agung untuk wanita-wanita muslimah. Terutama dari kalangan para ummahat yang telah berkeluarga. Contoh langsung, contoh nyata dari Asma radhiyallahu taala anha. Kita tahu siapa Asma? saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Asma putri sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang terbaik. Putri seorang khalifah. Khalifah yang pertama dari khulafa Rasyidin, putri orang yang terpandang, yang mulia. Kita perhatikan di sini bagaimana Asma radhiyallahu taala anha mengkhidmat suaminya. Membantu pekerjaan suaminya, tidak hanya ngurusi rumah, tapi sampai pada tingkat mengurusi kuda. Kendaraan kuda milik sang suami. Ketika disebutkan pembahasan kuda berarti yang di rumah beres, kan gitu ya? Rumahnya beres. Rumah beres plus ngurusi kudanya Zubair, ngasih makan kuda, mengurusi tetek bengek urusan kuda, ngeluarkannya, menambatkannya, memasukkannya, memandikannya, memberikan makan dan segala macamnya, semuanya Asma. Mengurusi onta, yang untuk biasa untuk ngambil air, ngasih makan, ngasih minum dan segala macamnya, semuanya Asma. Yang ngambil air, Asma Timbanya ada yang bocor-bocor dijahit, yang menjahit asma. Yang mengambil air dengan timba tadi asma. Zubair memiliki tanah yang diberikan Rasul setelah itu dari tanah Khaybar. Di dalamnya ada hasil-hasil bumi, biji-bijian. Yang ngambil biji-bijiannya asma jaraknya cukup jauh. Dua per tiga farsah. Sekian kilo ya. Jalan kaki itu. Biji-bijian dipanggul, dipikul di kepalanya Asma. Kepalanya Asma. Putri Khalifah. Putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istri dari seorang suami yang mulia, sahabat yang terpandang, Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Ini semuanya dikerjakan oleh Asma radhiyallahu taala anha istri. Tidak ada keluh, nggak ada keluhan, nggak ada keluh kesah. Dikerjakan dengan sepenuh hati, dikarenakan itulah tugasnya seorang istri mengkhidmat suami. Luar biasa. Maka seharusnya seperti ini pula yang namanya wanita-wanita muslimah terutama dari kalangan salafiyat ahli sunnah betul-betul dia total mengkhidmat suaminya tidak hanya mengurusi suami tidak hanya mengurusi anak-anak tidak hanya mengurusi yang namanya rumah tetapi lebih daripada itu mengurusi harta benda yang dimiliki sang suami bahkan yang terkait dengan di luar rumahnya ini semuanya bila aman dari fitnah ya itu kewajibannya sang istri. Masya Allah. Pernah tidak ya kelihatan dari kalangan ummahat kemudian bersama dengan suaminya macul sawah. Suaminya punya ladang. Suaminya macul-macul, istrinya membantu macul-macul atau eh, apa namanya? istrinya eh, suaminya memanen Eh, suaminya memanen, istrinya mem, apa, memikul biji-bijian yang karung itu di kepalanya atau di pundaknya dia bawa sampai ke rumah. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Juga diem saja? Ya di kalangan antum sih tidak ada, di nggak sawah. Eh, tempat yang lainnya ada, tapi jarang ya jarang, jarang terus terang kita mengatakan jarang kita mendapati sosok wanita sesolehah ini di zaman sekarang ini yang begitu totalitas di dalam mengkhidmat sang suami dalam keadaan dia putrinya orang terpandang ada nggak ya putri presiden atau putrinya seorang menteri atau putrinya para pejabat atau putrinya para raja, para sultan, para perdana menteri yang seperti ini. Buru-buru ya. ya. Allahul musta'an. Seperti ini wanita muslimah salaf para fikum. Contoh yang seperti ini. Yang berikutnya di sini Asma radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang kondisi sang suami. Aku dinikahi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ketika nikah itu tidak punya apa-apa, kecuali hanya punya kuda. Harta tidak ada, tanah tidak ada, budak tidak ada. walasih Tapi dia menikah dengan Zubair itu menunjukkan bukan karena dunianya, dia menikahi Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu arda karena apanya Ivan? Karena agamanya. Karena keutamaan kemuliaan yang ada pada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu arda. Itu wanita salaf. Dia menikah itu betul-betul untuk perkara agama. Dia meminang pinangan-pinangan laki-laki yang dipandang terkait dengan perkara agama. Perhatikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menerima pinangan Zubair bin Awam yang gak punya apa-apa. Orang tua orang tua di kalangan salaf terdahulu memilihkan untuk putri-putrinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, yang punya keutamaan, yang punya kemuliaan, yang punya kesolihan, yang punya iman, yang punya takwa, yang di atas sunnah, tidak memperhatikan sisi harta bendanya. Gak matre. Semuanya terkait dengan din. Barakallahu fikum. Contoh ini. Pelajaran berharga bagi kita semua para abak, para ummahat, yang mau menikahkan putra dan putri-putrinya. Barakallahu Luar biasa. Inilah nisa salaf. Inilah nisa salaf. Yang berikutnya. Di sini Asma radhiyallahu taala anha betul-betul mengerti watak suaminya. Dia mengatakan wa zakartu Zubair wa ghairatah. Ketika Rasul mengajak aku untuk menaiki kendaraannya, saya pun malu. Dan saya ingat Zubair dan girohnya kecemburuannya. Satu, itu menunjukkan betul-betul Asma radhiyallahu taala anha sebagai seorang istri tahu betul wataknya sang suami dan betul-betul menghormati suaminya. Tahu kalau suaminya pencemburu, cemburu berat, cemburu besar ketika mendapati istrinya bersama dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Ngerti dia, dihormati. Kecemburuan yang sangat bagus para kelahiran. Yang berikutnya pula, kata-kata yaitu, Saya malu berjalan dengan bersama dengan kaum laki-laki. Itu wanita muslimah ya Betul-betul wanita yang salihah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya, memiliki rasa haya, rasa malu. Ketika bersama dengan laki-laki yang lain. Padahal itu adalah permintaannya Rasulullah SAW. Nabi, Rasul. Baraklah itu. Malu. Haya Rasa malu ini merupakan sifat yang sangat mulia yang ada pada kaum wanita. Disinilah dia bisa menjaga kehormatan dirinya, disinilah dia bisa membatasi interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Luar biasa. Ini semuanya adalah contoh wanita salaf. Dan disadari, istri kita itu siapa? sangat jauh, jauh dari yang namanya asma. Para ummahat, para akhwat mestinya berkaca. Siapa saya, siapa asma? Asma saja demikian ke keadaannya, kondisinya. Mestinya yang selain asma, yang dibawa asma radhiyallahu taala anha, kedudukannya dan segala macamnya lebih lebih lagi berusaha keras untuk mendapatkan hal yang serupa. Barakallahu fikum. Siapa ayahmu? Apakah ada ayah-ayah kalian wahai ummahatul wahai, wahai para ummahat yang semulia Abu Bakar Siddiq? Yang bisa menyamai Abu Bakar Siddiq? Jawabannya tidak ada. Ini putrinya Abu Bakar Siddiq. Demikian keadaannya. Maka yang namanya wanita muslimah bagaimanapun kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat bagaimanapun jabatan dia dan jabatan orang tuanya, bagaimanapun harta benda yang dia miliki, dia anak orang kaya atau orang yang ter terpandang atau pejabat atau yang semisalnya, yang namanya wanita adalah wanita, kodratnya ialah mengkhidmat suaminya. Melayani suaminya. Walaupun kamu putri pejabat, Walaupun kamu putri raja, walaupun kamu putrinya seorang presiden atau seorang khalifah, atau kamu putrinya seorang jutawan atau miliarder atau semisalnya, kamu adalah wanita. Berkewajiban untuk memuliakan suamimu, menghormati suamimu, mengkhidmat suamimu. Bagaimanapun kondisi suami kamu, Walaupun suami kamu orang yang miskin, orang yang fakir, yang gak punya apa-apa, gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak punya harta, itu suamimu, rajamu. Kamu harus mentaatinya, harus patuh nurut kepadanya dalam perkara-perkara yang syar'i atau dalam perkara yang mubah. Kamu harus mengkhidmat dia dengan sebaik-baiknya. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Jadilah kalian wahai ummahat, wahai para akhwat, terutama ummahat salafin, ummahat ahli sunnah, jadilah seperti asma-asma ini radhiyallahu taala anha. Kalau demikian kondisinya insyaallah taala akan muncul yang namanya rasa kasih sayang dari yang namanya sang suami. Lihat ucapannya Zubair. Ketika dilapori oleh Asma radhiyallahu taala anha ketika dia membawa membawa biji-bijian di kepalanya dari tempatnya Zubair dari, dari tanahnya Zubair. Sebagai laki-laki bertanggung jawab. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, tidak bakal tega menyaksikan istrinya harus kelelahan, harus keletihan mengurusi semuanya. Tidak bakal tega. Tapi kondisi, tapi kondisi barakallahu fikum. Terkadang seseorang itu mengalami kondisi yang semacam ini. Tidak punya apa-apa. Miskin, fakir, semua harus mandiri. Nggak ada pembantu, nggak ada khatim, dan semisalnya. Dikerjakan sendiri maka suami maka yang namanya istri tetap berkewajiban untuk menunaikan hak sang suami. Suami yang baik tidak bakal mungkin membikin membuat istrinya eh, keletihan atau kelelahan atau kepayahan, tidak mungkin. Selagi dia mampu, jangan istrinya. Dia perlakukan istrinya sebagai sosok permaisuri, sosok putri, tak bidadari yang dia muliakan, yang dia hormati itu suami yang bertanggung jawab. Tapi kan tidak semuanya bisa begitu. Entah karena ketidakmampuan, entah karena kesibukan, entah karena nggak ada waktu dan yang semisalnya di sini istri harus betul-betul memainkan perannya dia, menjalankan peran dia sebagai wanita yang soliha Sehingga ada barakallahu kerjasama yang baik antara pasangan suami istri dalam rumah tangganya itu semuanya dibangun dengan prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf hendaklah kamu berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf semuanya dengan bimbingan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh para sahabat dan contoh-contoh para sahabiat barakallahu fikum mudah-mudahan Allah azza wajalla menganugerahkan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di atas bimbingan sunnah Rasulullah wasallam Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. curhatnya hmm, saya dikumpulkan semua しょ、もう。働ける akhir ya akhir, Sebentar, sebentar, sebentar. sebentar. Hmm. Tapi ya, ikhwan, di sini ada pertanyaan. Apakah setiap perkataan talak yang diucapkan suami teranggap sah? Mohon penjelasannya. Dia suami mengatakan, kamu saya talak, kamu saya cerai, apakah teranggap sah? Jawabannya barakallahu fikum Hukum asalnya pernyataan yang sorih Yang tegas semacam ini Dinyatakan sah dan jatuh talak Sebab lafadznya sorih Kamu saya talak Kamu saya cerai Tidak ada makna yang lain Dikecualikan satu Apabila sang suami mengucapkannya dalam keadaan otaknya blank entah dikarenakan marah yang amat sangat sampai tidak bisa mencerna apa yang dia ucapkan atau mungkin dikarenakan salah ucap atau dikarenakan yang lain-lainnya blank dia ya kan? ini tidak jatuh biasanya ketika diingatkan ya kita jangan mengatakan cerai ya sadar dia wah, wah, wah, wah. siapa yang mengatakan cerai diingkari sama dia blank. Barakallahu itu. Yang kedua, dia mengucapkannya karena ada sebuah sebab yang membuat dia menyatakan demikian. Ternyata sebab itu salah. Ini dengan pendapat yang roji. Misal, seorang suami dari jauh mau menuju ke rumahnya, masih jauh, dari kejauhan dia melihat itu istrinya keluar rumah. Kok kemudian dia sama laki-laki ya? Muncul cemburunya. Muncul emosinya. Ayo Pak misalnya gambarannya. Maka langsung dia menganggap laki-laki itu bukan mahramnya itu laki-laki yang lain. Dia menganggap istrinya begini, begini, begini. Langsung muncul. Saya ceraikan dia laju motonya lo paman ternyata pamannya istri oh kakak kakaknya istri loh adik adiknya istri artinya apa mahramnya dalam kasus macam ini para kelasikum ada ikhtilaf di kalangan para ulama tapi pendapat yang rajih tidak jatuh talak ini pendapat yang dikuatkan al Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah dan juga gurunya beliau Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dan sebelumnya dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya. Dikarenakan asbab al-asbab al-muhayyijah lit-talaq sebab yang membuat dia termotivasi untuk mentalak tidak nah, sebagaimana yang dibayangkan ya, dia mentalak karena taunya laki-laki itu bukan mahram. Ternyata oh, <laughs> rupanya atau paliknya atau, atau padenya atau kakaknya atau adiknya begitu atau ponakannya ternyata mahramnya. Di sini dapat yang roji mengatakan tidak jatuh talak. Dua keadaan yang saya tahu. Selebihnya hukum asalnya jatuh. Sehingga sang suami jangan main-main Jangan main-main dengan kata-kata talak. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah Apakah kalau ada perkataan suami yang karena tidak sengaja atau emosi atau merasa ada tekanan atau salah paham yang dipicu oleh perkataan-perkataan istri mengatakan hal-hal yang mengarah pada perceraian namun suami tidak bermaksud untuk menceraikan istri dapat dikatakan satu talak misal ya udah sana kalau kamu mau ya kau sana kamu yang ke sana kamu yang ngurus saya nggak mau atau dalam kondisi yang lain berbeda waktu dia mengatakan Nanti saya carikan untuk laki-laki yang lain. Baru saya akan lepas kamu. Masya Allah. Dicarikan laki-laki <laughs> gimana ya Pak? Jodoh yang menanti gitu ya. Kutunggu jandamu gitu. Allah mustahil. Nah, Perkataan ini membuat istri selalu mempermasalahkan bahkan terbawa-bawa dalam mimpi atau menjadi menjadi ragu dengan pernikahan mereka. Padahal suami tidak merasa eh, Padahal suami merasa tidak ada masalah dengan perkataan itu Dan saat ini suami sudah banyak Banyak beristighfar Dan tidak pernah lagi mengulangi perkataan-perkataan di atas Atau yang semisalnya Masya Allah Makanya jangan macam-macam dalam bab yang semacam ini Dalam rumah tangga salafiyin itu tidak ada kamus talak Kamus talaknya itu terhapus di kamus hmm, Tidak hmm, pernah Eh, sedikit pun mendekat yang namanya kata-kata talak para kelafikum. Taib. Yang perlu dipahami, yang namanya alfab apalak ala kismain. Lafat talak, lafat cerai ada dua macam. Yang pertama adalah alfadun sorihah. Lafat-lafat yang sorih, yang tegas, yang tidak mungkin ada makna yang lain. Talak, cerai, seperti yang yang, yang dibahas tadi. Kalau ini yang terucap maka jatuh talak selama dia sadar apa yang dia ucapkan. Yang namanya orang mentalak ya lagi emosi. Tidak mungkin lagi santai minum teh bareng kamu saya cerai. Ada orang sedang yang namanya menceraikan istri itu lagi emosi, lagi marah kan gitu ya. Selama dia masih mencerna apa yang dia sampaikan, jatuh. Itu kalau lafadznya tegas dan sorry. Yang kedua, disebut dengan al-fadhul kinayah. Lafat-lafat kinayah, kiasan-kiasan yang mengandung dua pengertian. Bisa dibawa, dibawa pada makna cerai atau makna ancaman. Nah, itu namanya al-fadhul kinayah. Yang dicontohkan tadi itu semuanya adalah fadhul kinayah. Lafat-lafat kinayah. Dan sana-sana. Kamu yang kau sana. Kamu yang urus diri sana. Ya udah sana. Gitu. Itu tidak sorry mengandung makna cerai. Ya dah tenang aja. Tak carikan uh, yang menunggu jandaku ini nanti kamu tak lepas gitu. Itu bahasa yang kinaya. Lafzul kinaya secara hukumnya barakallahu fikum kembali kepada niatul lafidh. Niat yang melafalkannya. Kalau dia meniatkan dengan itu untuk cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak, eh, tidak meniatkan demikian, dia niatnya adalah untuk mengancam, menghardik atau semisalnya tidak jatuh cerai. Kembali kepada dia yang jujur. Kalau kamu betul-betul ketika itu menginginkan perceraian, jatuh. Naam, banyak-banyak sifat kepada Allah Azza wa Jal, taubat dari tindakan-tindakannya semacam ini. Daripada membahas masalah gimana cerai, mending membahas gimana rumah tangganya romantis gitu loh. Gimana caranya mewujudkan poin-poin yang dibawakan tadi? Jangan mikir cerai, cerai, cerai, cerai. Ah, buang sana. Kata-kata cerai buang sana ke ujung dunia sana. Ah, antum bagaimana caranya? Masing-masing kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia tadi. Kan gitu ya? ayo ah, iya, mikir kok yang negatif-negatif. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana jika seorang suami bekerja kepada istri dan digaji oleh istri? Allah Akbar. Ini gimana Ikhwan? Ini yang tega istrinya atau yang nggak tahu malu istrinya? Hmm? Gimana ya, Ikhwan? <laughs> Lah ini repotnya Ivan. Ini suaminya ini modal dengkul ini. Ivan. Eh, ya, suaminya modal dengkul menikahi wanita-wanita borjois. Allah lestaan. Nah itu. Wanita yang solihah itu warakallahu fikum mempercayakan kepada sang suami. Kan begitu. Dipercayakan kepada sang suami walaupun itu hartanya dia. Sang suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri mampu dia, ya. walaupun orang kaya, walaupun itu istrinya kaya raya, ha? juragan perempuan, sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Barakallahu fikum. Dikelola. Kalau misalkan sudah ada manajemennya, sudah ada pengelolanya barakallahu fikum, maka diupayakan sang suami bekerja di tempat yang lain untuk menjaga kehormatan dirinya. Saya sangat khawatir dalam kondisi yang semacam ini kedudukan sang suami itu akan diinjek-injek oleh sang wanita. Barakallahu Wallahu taala alam bisawab. Ahsan di tempat yang lain antum mencari maisha sendiri di tempat-tempat yang antum terjaga izzah. Kamu sebagai seorang suami barakallahu fikum dan dengan apa yang kamu mampu kamu memberikan barakallahu eh, nafkah istri tadi apa yang kamu sanggup. Wallahu taala alamu bisawab. Sudah ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-muadzin yuadzin. Fadhal antum adzan dulu, nanti kita teruskan sebentar baru sholat. Hanya ya. Hmm. Masya Allah Ini kayaknya harapan para para abak ini para ikhwan ini. Mohon nasihatnya Ustadz Kenapa di kalangan salafiyin Masih agak sedikit tersedek Ketika mendengar ada yang tak adut. Terutama ummahat Seakan-akan prihatin apa karena belum paham ilmunya atau karena masih dikuasai perasaan yang salah? Masya Allah. Kalau tersedak sih enggak ya. Paling ucapannya Masya Allah Tafarakallah Allah Luar biasa Antum sudah maju selangkah Kan gitu ya dan dia mengatakan, kenapa tidak adut? Tidak Ya kan? Ketika ada yang maju adut berhasil, masya Allah, gitu ya kan? Malah begitu. Yang bikin tersedak itu ialah kalau proses ta'adudnya itu tidak benar. Kalau ta'adud yang dia lakukan tidak mempertimbangkan segala sesuatunya. Sehingga muncul muskilah muncul masalah dalam rumah tangga dia. Bahtera yang sudah dia sudah dia betulkan, sudah dia bina nakoda Islam yang bagus dihancur leburkan, ganti bahtera yang kedua yang gak jelas. ini yang bikin <coughs> tersedak. Allah yahdik ente ini ngakunya salafi bikin tercoreng-moreng dakwah salafiyah saja dengan perbuatannya antum. Kita kan nyalakan ta'adudnya. Kita salahkan tindakan antum yang terobsesi banget untuk ta'adud tapi tidak matang persiapannya. Akhirnya baterainya antum nggak semata-mata karam, pecah. Yang berefek kepada dakwah salafiyah. Itu yang bikin tersedak. Gitu. Iya. Tapi kalau masya Allah itu nggak tersedak. Hah? Yang lain kepingin tapi belum bisa. Itu kaum ikhwan, para laki-laki ikhwan. Adapun kalau dari kalangan para ummahat tersedak itu wajar, itu manusiawi. Tidak ada seorang wanita pun yang nggak punya kecemburuan, pasti akan cemburu. Apalagi yang takut adalah suaminya sendiri. Ya nggak sebatas mata sedak gitu ya Ikhwan. Ya bagus sampai pingsan-pingsan juga ya Ikhwan. Karena dia kecemburuan yang sangat tadi. Barakallahu fikum. Ala kulli hal satu hal penting yang memang harus diperhatikan baik-baik yang namanya ta'addud itu perkaranya perkara syar'i. Jangan sampai diingkari. Terutama oleh para ummahat, para akhwat, sekali-kali jangan sampai mengingkari ta'addud. Jangan sampai membenci yang namanya ta'addud. Itu bimbingan Islam. Diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan diingkari, jangan dibenci. Jangan dibenci. Barakallahu hukum Terkait dia tidak setuju suaminya lagi poligami lagi itu urusan kamu. Tapi jangan sampai jangan sampai mengingkari prinsip tahdud. Untuk para ikhwah, para abah yang ingin maju ke dalam ranah ta'adud Tolong diperhatikan baik-baik segala sesuatunya. Yip, kesiapan antum terkait dengan kondisi istri yang pertama, terkait dengan mertua pertama, terkait dengan nanti istri yang kedua, mertua yang kedua, antar mertua ha, dengan besan, dengan orang tuanya antum, antar istri itu disiapkan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Supaya tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Di antara sebab ini real ya, Di antara sebab yang membuat para ummahat itu tersedak mendengarkan kata-kata ta'adud. Karena dari dari sekian banyak orang-orang yang praktek ta'adud, itu lumayan besar persentase nggak beresnya. Lumayan besar persentase nggak beresnya akhirnya menimbulkan fitnah. Akibatnya, akhirnya akibatnya para ummahat pun jadi tersedak tadi. Hah? Dengan ta'adud, insyaallah tiba-tiba kasus. Dengan ta'adud ceritanya cuma ngeluh tok ae. Dengan ta'adud ceritanya ribut terus. Nah, dengan ta'adud ikhwannya rajin ini ke Anur limu ini. Sebelum subuh dah ada, masya Allah dia luar biasa ini. Biasa aja nggak pernah kayak gitu dia. Tahu-tahu, masya Allah, rajin banget ini antum ini. Antum uh, tidur di rumah di sini uh, dari jam 10 malam. Iktikaf eh, apa, apa gimana ini? Ya daripada pusing di rumah ngurusi nyonyanya ribut terus Ya mending duduk di masjid Anur Limo ini Tenang sudah eh? Sudah bangun Sebelum subuh bisa tahajud Bisa witir tenang sudah Allah musta'an Nah kalau seperti ini kondisinya para kalafikum ya tersedak itu para umah Maka ketika antum mau maju kepada ta'adud Tolong siapkan segala sesuatunya Saya kepingin melihat para ikhwah-ikhwah ta'adud ya ikhwan tapi kepingin juga supaya taat itu bagus gitu. supaya yang muncul di masyarakat indah taat gitu. Ya. sebagaimana indahnya antum menikah yang pertama kali dibikin indah para barakallahu itu, jangan dibikin rusak hmm? yang tadi sudah siap sudah mata mau taat aduh ini dirusak sama si fulan lagi ini. ini udah matang-matang udah siap-siap dapat sim L sudah Hmm, dapat sip L, surat izin menikah lagi. Barakallahu fikum. Dapat sip L sudah. Rusak dengan si fulan. Gagal. Dicabut lagi sip L-nya ini. Barakallah fikum. Jangan jadi ini. Loh, kok jadi begini? Kamera? Hah? Barakallahu fikum. Ah, ada tak ada tak ada. Tuh, tak ada lihat tuh ribut dengan uh, yang pertamanya itu. Tuh, tuh. Tuh, tuh semua contohnya banyak. Waduh ini yang siap-siap jadi gagal ya kawan. Sehingga tolong yang belum-belum ta'adud tolong kalau mau ta'adud dipersiapkan segala sesuatunya, ciptakan ta'adud yang indah.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 Tafadhalu hafizakumullah.